Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan ucapan beliau wala yarawnal khuruj alaihim bisayfi. Para imam-imam al-hadis mereka tidak boleh atau mereka tidak membolehkan pemberontakan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wala yarawnal kitala fil fitnah dan para imam-imam al hadis juga tidak membolehkan ikut perang dalam keadaan fitnah atau pada waktu fitnah. Yang pertama ingin kita sampaikan di sini kata-kata fitnah dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis dalam bahasa Arab berbeda maknanya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menuduh orang lain tanpa hak. Itu ya arti fitnah versi Indonesia. Ya kita tinggalkan yang versi Indonesia. Kita eh pahami kata-kata fitnah yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW eh dan juga sesuai dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab secara asal fitnah itu dari kata-kata eh, fatinayah atau dari makna al-ibtila wal ikhtibar, eh, ujian, ya, eh, ikhtibar wal imtihan. Contoh misalnya Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban an yutlaku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah yuftanun yaitu tidak diuji walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. fatana kami menguji mereka. Demikian pula ada istilah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu imtihan, eh ujian yang berupa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar wan nakin marrobuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi sekali lagi, tolong dipahami kata-kata fitnah di sini yaitu fitnah yang dalam bahasa Arab artinya ibtila wal ikhtibar. Kemudian apa yang dimaksud dengan perang dalam fitnah? Ya. Sebagian ulama mendefinisikan yaitu perang antara dua kelompok kaum muslimin yang mereka sama-sama punya takwil yang benar, alasan yang sama-sama berasal dari ijtihad ya dan itu dibenarkan. Dalam artian ya mereka saling eh beristihad memang ada yang salah, ada yang benar. Cuma mereka sama-sama memiliki alasan yang kuat. Contoh fitnah yang terjadi di antara para sahabat terdahulu, Muawiyah dan Ali, ya Ali dan eh, Aisyah dan seterusnya. Ini adalah perang yang dikatakan oleh para ulama perang fitnah. Dalam artian kedua belah pihak ahli istihad. Ya, makanya ahli wal jamaah dalam menyikapi permasalahan seperti ini, mereka tidak ya mencaci maki salah satu pihak. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dua-duanya al istihad Baik dari pihak Ali Muawiyah, mereka adalah al istihad dan yang beristihad kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala, tidak boleh dicela sama sekali. Maka sudah pernah kita sampaikan terhadap eh, permasalahan ini sikap para ulama al-sunnah ketika ditanya contoh Imam Ahmad tentang permasalahan ini beliau membaca ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun itulah umat-umat yang telah berlalu para sahabat telah berlalu bagi mereka pahala yang apa yang mereka telah berbuat dan bagi kalian ya apa yang kalian perbuat dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh para sahabat telah menggapai kemuliaan, pahala ampunan bahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan kita ini, ya sudahkah kita memperoleh hal tersebut atau akankah kita memperoleh hal tersebut? Itu yang kita pikirkan. Jangan kita ya mencoba-coba mengotak-atik pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, mereka sekali lagi sudah mendapat rekomendasi, pujian, pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ketika terjadi perang, contoh antara Ali dan Muawiyah, Kata sebagian para ulama, ekana eh, sahabatu asyata alaf. Dahulu para sahabat pada waktu itu ada sepuluh ribu. Namun yang ikut ya pertikaian ya pada waktu itu tidak sampai tiga puluh orang. Ya. Karena apa? Mereka berpendapat sebagaimana kata Imam Abu Bakar Ismaili, ini perang fitnah yang Rasul mengatakan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im yang duduk tidak mengikuti fitnah itu lebih baik daripada yang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang al masih yang berjalan. Ya, di situ Rasul mengisyaratkan ketika terjadi perang fitnah seperti yang kita sampaikan tadi, itu selayaknya tidak ikut-ikutan. Ya, ini sekali lagi adalah sikap para ulama as-salafus saleh. Meskipun sekali lagi tentang masalah ini Eh pertikaan antara para sahabat harus kita menjaga alisan. Rasul bersabda, "Idza dzukira ashabi faamsiku." Apabila disebut tentang terutama pertikaian para sahabatku, jaga lisan. Jangan ada celaan kepada salah seorang di antara mereka. eh jangan mencela Muawiyah atau jangan mencela Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dalik. eh jangan seperti contohnya Said Kutub, eh tokohnya kelompok Harokah yang dia mencela habis-habisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Muawiyah ketika bertikai dengan Ali menggunakan kelicikan, kecurangan, kedustaan, kemunafikan dan sebagainya. Naudzubillah min dalik. Ini celaan kepada sahabat Rasul SAW yang Rasul mengatakan la tasubu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Mansab ashabi fa alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Nauzubillah min dzalik. Ya, eh, sekali lagi, ini salah satu contoh ya perang kala fitnah. Ya, eh, kala ya dua belah pihak saling ya punya istihad yang tidak boleh kita celah, ya. Ini contoh yang sering dibawakan oleh para ulama tentang al-qital fil fitnah. Kemudian di sini ingin saya bawakan ucapan asy Abdul Malik Ramadhani, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berasal dari Jazair yang sekarang bermukim di kota Al-Madinah. Eh beliau termasuk salah satu atau masyayikh as-salafiyin yang terkenal dengan eh, ya eh, khibrahnya pengalamannya dalam menghadapi fitnah. Eh, karena beliau pernah mengalami masa-masa pahit di Aljazair yang dulu terjadi kudeta berdarah, eh, terjadi pemberontakan, pembantaian massa terhadap kaum muslimin, eh, di antara sebabnya karena eh, politik yang kotor, eh, dikarenakan kelompok-kelompok haroka yang eh, membakar api fitnah di negeri Al-Jazair. Eh, beliau termasuk orang yang mumpuni dalam membahas masalah manhat khususnya dalam masalah hal ini. Buku-buku beliau sangat banyak tentang masalah eh, bagaimana menghadapi syubhat-syubhat kelompok teroris, kelompok haroka. Eh, di antaranya yang kita sampaikan di sini yaitu kitab yang berjudul Tamyiz Dawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Sarafi Al Fitan. Kalau kita terjemahkan secara bebas, orang yang cerdas bisa membedakan mana jihad yang mulia dan mana fitnah yang ekstrim. Ya. Di antaranya beliau membawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang perbedaan antara jihad yang syar'i dengan jihad yang yang bid'ah. Ya, Perlu kita sampaikan di sini sekali lagi, kita dakwah salafiyah alhamdulillah mengimani dan meyakini dan berpegang teguh dan itu termasuk manhaj kita sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab beliau Minhaj Firqatun Najiyah annal firqatan najiyah tad'ul muslimina jami'an ila jihad fi sabilillah bahwasanya firqatun najiyah kelompok yang selamat eh ahlussunnah wal jamaah ad-dakwah salafiyah atau salafiyut mereka menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya sekali lagi jihad yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di sana ada zikir sunnah, ada zikir yang bid'ah. Ada salawat yang sunnah, ada salawat yang bid'ah. Demikian pula masalah jihad. Eh, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah Kita bawakan ucapan beliau yang dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Beliau berkata, Qala Firat al Akhnai, Syekhul Islam Timi Rahimullah berkata dalam kitabnya Arad al Akhnai, halaman 205, wal kitabu wa sunnatu mamlu'ani bil amri bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah, anjuran untuk berjihad dan untuk ya kita memahami keutamaan-keutamaan jihad. Lakin yajib an yu'raf al-jihadu syar'i alladhi amara Allah bi wa rasuluhu min al-jihadil bid'i. Akan tapi wajib untuk diketahui mana itu jihad yang syar'i yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Rasul, eh, dan mana itu jihad yang bid'i. Apa itu jihad bid'i? Kata beliau, jihad di alid dolal. Alladina yujahiduna fi ta'ati syaitan yaitu jihadnya pelaku-pelaku kesesatan yang mereka jihad untuk mentaati setan wahum yadhunnun annahum yujahiduna fi ta'atir rahman meskipun mereka menyangka meyakini mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mentaati Ar-Rahman ka di ahli bidah wal ahwa seperti jihadnya ahli bidah dan ahwa kal khawarij seperti kelompok al khawarij betul mereka berjihad namun jihad di jalan asyaiton. Namun jihad yang yang bid'ah. Makanya kita anti dengan jihad yang seperti itu alias itu bukan jihad yang syar'i, itu jihad yang bid'ah alias terorisme yang Allah dan Rasulnya sangat murka kepadanya. Jadi sekali lagi, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang ada. Ya, kata-kata jihad, kata yang sangat indah, yang mulia dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma teliti dulu, jihad yang mana itu? Ya, insya Allah kalau memang sudah waktunya berjihad, eh harus kita punya cita-cita untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh karena Rasul bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syubati minan nifaq." Barang siapa yang mati ya belum pernah berjihad dan belum pernah bercita-cita untuk mati di medan pertempuran ya untuk berjihad meninggikan kalimat Allah maka dia mati dalam keadaan eh cabang kemunafikan. Naudzubillah min dalik. Eh seorang muslim, eh mukmin harus punya cita-cita untuk berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini adalah ibadah. Eh sering kita sampaikan, jihad bukan tawuran antar preman, bukan tawuran antar pelajar, bukan tawuran antar supporter. Namun jihad adalah eh, ibadah yang mulia yang ada aturan mainnya yang ada rambu-rambunya, yang harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki seperti yang terjadi ya yang diperbuat oleh kelompok teroris di atas muka bumi ini naudzubillah min dalik kata beliau kal khawarij seperti jihadnya kelompok khawarij kelompok teroris wa nahwihim alladzina yujahiduna fi alil islam yang mereka juga membantai kaum muslimin. Bagaimana dikatakan jihad? Mereka membantai, membunuh kaum kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS sekarang ini di Suriah dan seterusnya. Nauzubillah min dalik. Kemudian beliau mengatakan wa fi man huwa aula billah wa rasuli minhum minas al awwalin walladina taba'um bi ila yaumiddin. Ya, bahwasanya ya mereka juga ya memerangi Allah dan Rasulnya dan juga para ashabikin al-awwalin, para sahabat Rasulullah SAW, ya seperti mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dengan niat berjihad visabilillah. Bagaimana dikatakan jihad? Mereka membunuh seorang al-khalifah Rashid yang dijamin masuk surga yang merupakan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi hati-hati terutama di zaman yang penuh fitnah sekarang ini yang penuh dengan kesamar-samaran ya kelihatannya indah ya pada slogan propagandanya namun isinya penuh dengan racun, penuh dengan kesesatan. sunnah wal Jamaah selalu melihat kepada hakikatnya, bukan kepada nama ataupun slogannya. Eh slogannya indah jihad, ya riba dikatakan bunga, eh dan seterusnya. Ya, intinya sekali lagi harus kita lebih waspada dan teliti. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala menyampaikan kepada kita beberapa contoh ya perang di kala fitnah yang tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, tidak boleh kita ikut nimbrung ikut serta di dalam perang tersebut ya. Wa ala hada ta'sil fa inni ubayyin huna ba'da suwari kita lifitan. Kata beliau, dari perincian ini atau dari penjelasan tadi ada jihad yang syar'i, ada jihad yang bid'ah, ya maka dari sinilah kita akan menyampaikan beberapa gambaran peperangan di kala fitnah yang intinya tidak boleh kita ikut di dalamnya yang itu termasuk eh perang eh jihad yang bid'ah. Yang pertama al khurud ala walil amril muslim yu'addu min qitalil fitnah yaitu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini termasuk perang di kala fitnah. Tidak boleh kita ikut ya orang tersebut memberontak. Ini sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu wala yarona al khuruj alim bisaif. Semua alusunnah ulama salaf sepakat mengharamkan kudeta terhadap pemimpin yang muslim bagaimanapun kedolimannya meskipun dia tidak berhukum dengan Islam, ya. Karena dia tetap statusnya masih muslim ketika dia tidak berhukum dan hukum Islam dia berdosa, ya namun tidak sampai kepada kekafiran. Inilah bedanya Al-Sunnah dengan kelompok Al-Khawarij yang gegabah mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Al-Islam. Ya bukan berarti kita ridho, tidak. Kita mengingkari setiap hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Cuma dalam status dia eh muslim atau kafir, ini garis pemisah antara kita dengan ahli bidah. Seperti ketika kita tidak mengkafirkan pelaku perzinahan, eh bukan berarti kita apa? Eh tidak mengingkari perzinahannya. Kita mengingkari perbuatan zinahnya, perbuatan judinya, perbuatan maksiatnya. Namun kita tidak boleh mengkafirkan orang tersebut. Sama dengan pemimpin tersebut. Kita wajib mengatakan tidak boleh berhukum dengan hukum selain Islam. Akan tapi pelakunya jangan dikafirkan dulu sampai terpenuhi syaratnya, sampai dihilangkan penghalang-penghalangnya dan yang berat menghukumi dia kafir atau tidak. Para ulama ahli sunnah, ya ulama yang betul-betul warasatul ambia, bukan ulama su, bukan ulama yang lama, bukan ulama yang ya alaman had khawarij. Ya sekali lagi, ini masalah yang besar menyangkut eh, pertumpahan darah kaum muslimin. Maka di antara bentuk fitnah yang tidak boleh kita ikut di dalamnya yaitu kalau ada misalnya seperti kita dengar pada aksi-aksi beberapa saat yang lalu ya kalau tidak diginikan ya si fulan kita akan revolusi naudzubillah min dalik maka haram mengikuti provokator tersebut ya apalagi orangnya tidak di atas manhaj al-sunnah wal jamaah apalagi mereka masih membela kelompok syiah rafidah qatalahumullah ya eh, hati-hati ini sekali lagi disampaikan oleh para ulama demi ya kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin. Contoh yang sekali lagi di antara perang di kala fitnah yang tidak boleh kita ikut-ikutan kata ulama salaf yaitu memberontak kudeta terhadap pemimpin yang muslim. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, memberontak kepada pemimpin muslim itu termasuk perang di dalam fitnah. Adinallahu fil jihad al-masyru' walam dan fil khurujil mamnu'. Allah mengizinkan untuk kita ikut perang yang disyariatkan, namun Allah tidak mengizinkan kita memberontak al-mamnu' yang dilarang. Wal khurujul mamnu' wal khuruj alal amil muslim bi kitalin wa nahwihi. Ya, dan memberontak yang terlarang itu adalah memberontak kepada pemimpin yang masih berstatus muslim Ya, sekali lagi yang berstatus muslim haram untuk dikudeta bagaimanapun keadaannya. Kemudian beliau membawakan dalil yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu tentang ucapan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau mengatakan bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi ma'habba wa kariha ya atau fi mansatina wa makrahina fi usrina wa yusrina wa asatin alaina. Kami dahulu membaiat Rasul untuk eh, kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini kita sampaikan eh sudah berulang kali baiat hanya kepada khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, entah khalifah, presiden atau raja. Tidak ada kepada pemimpin demo, kepada eh, kelompok pergerakan, eh, kepada kiai, kepada ustadz, kepada siapapun. Eh, tidak ada baiat yang syar'i, eh, kecuali baiat kepada amiral Mukminin kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau dikatakan bid'ah, ya itu ya bayat yang bid'ah. Kalau dikatakan bayat, ya itu bayat yang bid'ah. Sebagaimana jihad ada yang syar'i, ada yang bid'ah, demikian pula bayat, ada yang syar'i, yaitu hanya kepada pemimpin kaum muslimin, bukan kepada pemimpin pengajian, bukan kepada pemimpin ormas atau yang lainnya. Itu bayat yang yang bid'ah. Ya, sekali lagi, Ubadah bin Samit mengatakan kami pernah membayar Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal ya, dalam keadaan kita suka atau duka, dikala kita dalam keadaan susit, sulit ataupun senang. Ya, dalam keadaan kita ya fi usina wa yusina wa asatin alina. Dan kami diwajibkan oleh Rasul untuk mendahulukan hak pemimpin di atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa ala nunazi al amra ahlahu. Dan kita dilarang oleh Rasul untuk yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan kecuali kalau kalian melihat eh, kekafiran yang nyata indakum minallahi fihi burhan dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah sekali lagi batasan kata Rasul tidak boleh mengkudeta, yaitu selama dia masih muslim dan tidak kafir haram dikudeta. Makanya ya tidak boleh kalau ada seruan kudeta dari pemimpin, tidak boleh kita ikut-ikutan. Baik secara lisan, baik secara hati, baik secara anggota badan. Hati harus mengingkari. Ini adalah pemberontakan yang yang tidak syar'i. Ini adalah pemberontakan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi Elisan eh, juga menyeru umat, menyeru terutama para keluarga kita, jangan ikut-ikutan. Ya, menyeru sahabat-sahabat kita, jangan ikut-ikutan. Ini adalah perang yang fitnah yang dahulu para salaf melarang dari hal tersebut. Ya, demikian pula anggota badan kita tidak boleh ikut-ikutan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafidhullah taala, di antara bentuk ya perang dalam fitnah yang dilarang wa min suwaril fitnah an yad'u sultan bisa bisababi di Jaisi alaihi masalam. Ini kurang lebih sama, cuma ada gambaran yang lebih terperinci lagi yaitu ketika pemimpin, pemimpin ya presiden atau khalifah dalam keadaan lemah dikarenakan ada pasukan-pasukannya tentara-tentaranya yang memberontak kepadanya ya seperti kudeta yang terjadi mungkin pada waktu ya di sebagian negeri-negeri kaum muslimin tentaranya memberontak ya maka rakyat ya tidak boleh ikut ya tentara tersebut memberontak pemimpin yang masih muslim ya sekali lagi selama pemimpin itu masih muslim bagaimanapun keadaannya dan siapapun yang menyeru pemberontakan baik yang menyeru itu ulama Ya, namun ini adalah ulama su, tidak mungkin ulama al-sunnah menyeru umat kepada memberontak kepada pemimpin yang muslim. Kalau ada orang yang dikatakan ulama, meskipun dia asalnya adalah ngelama, eh haram untuk apa? Diikuti seruannya untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Di antaranya juga kalau ada tentara-tentara, eh pasukan pemerintah yang memberontak, haram untuk ikut memberontak pemimpin yang masih muslim. Qad yadhhar ala nas mutasallitun muqtasibun wal khalifatu hayyun la sultanu fayusammal muqtasib amira fitnah. Eh seperti yang terjadi pada zaman ya al khalifah Rasid, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya ketika ya Abdullah bin Sabah al Yahudi eh ya, dia memprovokasi massa untuk mendemo ya Utsman bin Affan dan terakhir terjadi tragedi berdarah terhadap al khalifatu Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya ini sekali lagi termasuk perang fitnah tidak boleh kita bah, ikut dalam peperangan tersebut dalam artian memberontak kepada pemimpin eh, kaum muslimin tersebut. Maka sekali lagi hati-hati. Dulu saja pada zaman Al Khalifah Rashid sudah ada provokator, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Sabah Al Yahudi, pendirinya Asy'ah Rafidah qatalahumullah ya maka hati-hati kalau ada seruan revolusi-revolusi jangan-jangan ini adalah anak cucunya Abdullah bin Sabah al-Yahudi dan betul terjadi bagaimana ketika al-Khomeini ya dedengkoknya Syiah laknatullah alaih ya menyerukan eh, revolusi katanya revolusi Islam pada itu revolusi apa Syiah Ar-Rafidah hati-hati sekali lagi seruan revolusi-revolusi jangan-jangan dari ya anak cucunya Abdullah bin Sabah al-Yahudi qatalahumullah. Eh, seperti yang terjadi juga di negeri di negeri Yaman. Bagaimana kelompok Syiah al-Houthiyah yang mengekor kepada Syiah Iran, Syiah Rafidah, mereka memberontak terhadap pemerintah yang sah di negeri Yaman sampai sekarang belum padam api fitnah tersebut. Naudzubillah min dalik. Ya, maka sekali lagi akhir-akhir ini yang memang menjadi provokator untuk menumpahkan darah kaum muslimin adalah kelompok Syiah Rafidah eh, dan juga kelompok Syiah An-Nusairiyah. Maka sekali lagi hati-hati dengan mereka-mereka yang suka menyeru kepada revolusi kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, eh, sekali lagi jangan-jangan ini adalah anak cucunya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang dahulu pernah ya menyeru masa ya memprovokasi kaum muslimin yang jahil khususnya untuk memberontak terhadap Al khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini tidak boleh ikut-ikutan fitnah mengekor kepada seruan ya kudeta tersebut. Kata beliau, Faisal Mutasib Amra Fitnah. Orang yang memprovokasi itu disebut dengan pemimpin fitnah. Ya kalau kita istilahnya provokator li'annau yang dari tahtal khurujil mamnu ini juga termasuk eh pemberontakan yang terlarang tadi Kamakana fi ahdi Utsman radhiyallahu taala seperti yang terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan lama hasara wal khawarij ketika kelompok-kelompok khawarij eh mereka mengepung kediaman Utsman faqad mana'u minal khurud ilal masjidin nabawi eh yang mana sampai beliau dilarang untuk keluar sholat di masjid An-Nabawi seperti yang kita sampaikan bahkan beliau dilarang meminum dari sumur yang dulunya beliau wakafkan. Beliau dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Ini gambarannya khalifah pada waktu dalam keadaan lemah. Ya. Bahkan apa? Utsman ketika ditawari oleh para sahabat untuk membela beliau menghadapi para pemberontak, Utsman bin Affan apa? menyuruh mereka untuk keluar dari rumah beliau. Beliau ingin menghadapi pemberontak itu eh, sendiri karena beliau telah mendengar sabda Rasul beliau akan terbunuh mati syahid eh di tangan orang-orang eh provokator tersebut. Kemudian ada ucapan sebagian orang kepada Utsman, "Wahai Utsman, ya engkau adalah imamu aman, wa nazala wa nazala bika ma nara wa lana imamu fitnah." Ya, engkau adalah imamnya kaum muslimin dan yang sekarang ini ada imam pemimpin salat yang merupakan imamu fitnah. Bagaimana? Bagaimana kita eh, salat bersamanya di belakangnya? Namun Utsman bin Affan mengatakan as-salatu ahsan ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik perbuatan manusia. Faida ahsanan nasu fa asin mahum. Jika mereka salatnya baik, maka ikut dengan mereka. Wa ida asau fa sa'atahum. Jika mereka berbuat kesalahan, jauhi kesalahan mereka. Di sini ulama mengatakan bahwasanya tetap boleh sholat di belakang alil bidah. Eh meskipun yang afdol sholat di belakang ahli sunnah wal jamaah. Intinya di sini sekali lagi kalau yang pertama gambarannya itu pemimpin masih kuat, punya banyak bala tentara, ada yang mengkudeta. Ya, ini juga dinamakan al-khurud al-hakim muslim al-mamnu terlarang. Gambaran yang kedua pemimpinnya sudah lemah seperti pada waktu Al Khalifah Rashid Umar bin Affan. Ini juga apa? Juga diharamkan meskipun apa? pemimpinnya sudah sudah lemah, eh tetap haram selama dia masih muslim. Yang ketiga, di antara kitalun fil fitnah, perang dalam waktu fitnah yang diharamkan untuk kita ikut-ikutan. Wa pun min dalik al bai'atu li khalifataini fi iklimin wahidin. Mirip dengan eh gambaran yang pertama yang kedua, kalau ada ya pemimpin ya kedua yang dibaiat dalam satu negara, ya, dalam satu negeri. Karena Rasul mengatakan, Ida buyi alil khalifatain faktulu akhirahuma. Apabila dibayat dua pemimpin, dua khalifah, bunuh yang terakhir. Bukan malah dibela. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bayat hanya untuk satu pemimpin kaum muslimin di satu negeri ya pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi kita bayat ya kita tidak boleh membayat yang di Malaysia meskipun sama-sama negara kaum muslimin penduduk Malaysia membayat presidennya selama masih muslim ya demikian pula Saudi Arabia di negeri ya Timur Tengah sana negeri kaum muslimin semuanya membayat pemimpinnya masing-masing kalau ada ya sudah dibayar kemudian ada dibayar lagi, ini yang kata Rasul wajib dibunuh. Siapa yang membunuh? Tentunya pemimpin kaum muslimin yang pertama. Eh bukan setiap orang. Eh di sini sekali lagi tidak ada bayat kecuali bagi pemimpin kaum muslimin. Kalau ada bayat yang kedua, ini bayat yang bid'ah, ini yang Rasul apa? Ya, kecam, bahkan Rasul apa katakan, perintahkan. Faktulu akhirahuma. Eh, maka jangan mau dibohongi dengan orang-orang yang mereka ingin untuk eh, membodohi masa dengan bayat-bayat yang bid'ah tersebut. Sekali lagi Rasul bersabda dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, "Ida buyi al khalifatain faqtulu min huma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir dari keduanya. Kata Syekh, "Ida hasala hada." fala yakulan namruun uqatil ma'al aqrab ila Apabila terjadi dua orang di baiat, ya, yang pertama dan yang kedua, jangan seorang mengatakan mari kita ikut memerangi eh pemimpin yang pertama dikarenakan pemimpin yang kedua itu lebih soleh ya dia lebih alim dia ulama ya ini tidak boleh bagaimana seandainya pemimpin itu ya fajir, dolim misalnya. Kemudian dibaiat seorang alim, mestinya seperti Imam Syafi'i. Tetap haram untuk mengikuti apa? Bayat yang kedua ini. Haram mengikuti seruan untuk menggodeta yang apa? Yang kedua. Karena apa? Rasul yang melarang. Kita pilih siapa? Pilih Rasul atau pilih orang tersebut yang dibaiat yang kedua. Enak udah bilang dalik. Ini sekali lagi harus kita apa? Tahu ilmu. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merupakan provokator tersebut. Apalagi lebih condong kepada Syiar Rafidhah. Li'annau yang dari juta tal khurud al-mamnu. Kami termasuk eh, dalam kategori pemberontakan yang terlarang. Walima yang jarru anhu minal fitan wa iftirakil ummah. Dan ini akan mengakibatkan perpecahan umat dan fitnah yang luar biasa. Kemudian kata beliau, dalam hadis tadi, apabila dibayar dua khalifah, bunuhlah yang terakhir di antara keduanya. Fa'amara biqatri akhirihima walam yakun faktulu adlamahuma. Di dalam hadis itu Rasul memerintahkan untuk membunuh yang terakhir yang dibaiat. Ya. Namun di negeri kita ini bukan satu dua yang dibaiat setelah pemimpin. Eh kita, para presiden kita. Luar biasa banyak kelompok-kelompok sesat yang membait apa? Pemimpin-pemimpinnya. Siapa yang berhak dibunuh ini? Ya, Ya ini kita serahkan kepada ulil amri. Namun kalau kata Rasul, mereka berhak ya untuk di ya, perlakukan seperti ini karena mereka memecah belah kaum muslimin. Rasul mengatakan bunuh yang terakhir di antara keduanya. Dan Rasul tidak mengatakan bunuh mana yang lebih dolim tidak. Ya, yang tetap sah yang pertama selama dia masih muslim tetap sah tidak boleh dilengsarkan. Yang tidak sah ini yang kedua, bagaimanapun keilmuannya, kedudukannya, kesolehannya, tetap ini yang haram untuk dibayar. Kata Rasulullah SAW, faktul akhirahuma. Kemudian poin yang berikutnya, yang keempat, di antara perang fitnah yang tidak boleh kita ikut, yaitu min suri fitnah duri asatil hukuma ala riasati daulah. Ini kurang lebih sama, cuma ini gambaran perincian-perincian, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh misalnya gubernur terhadap presiden. Ya tetap haram untuk kita apa? Ikut-ikutan ini termasuk kata beliau huwa min anwa'il khurijil mamnu termasuk haramnya ya mengkudeta. Yang kelima wa minal fitan, wa minal fitnah an yaghiba sultan bimautin au ghairihi fatakhtalif raiyatuhu min ba'dihi fi tawliyati wahidin minhum. Kalau misalnya presiden mati, khalifah mati, belum ada yang ditunjuk sebagai pengganti. Kemudian kaum muslimin terpecah menjadi dua. Ini milih eh, calon si A, ini malah calon si B misalnya. Maka ketika terjadi perang antara dua kubu yang saling mencalonkan dua kubu ini, maka tidak boleh kita apa? ikut-ikutan perang di dalam eh, hal tersebut. Eh, kata beliau, "Fala yajuzu fi hadil hala ad-dukhul fi kitali fi kitalin walau biniyati nusratil mustahiq fi nadharib dakhil." Maka tidak boleh kita apa ikut-ikutan dalam perang fitnah tersebut meskipun dengan niat menolong yang paling berhak ya misalnya ini ada yang tingkat SD ini tingkat SMP nggak boleh kita membela yang SMP ikut apa perang membela yang SMP memerangi yang SD tadi seandainya itu terjadi misalnya di antara dalilnya yaitu sabda Rasul SAW dalam hadis Hudayfa fa'ilam yakun lahum jamatun wala imamun ya Rasulullah bagaimana kalau kita tidak mendapati ada jamaah kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin apa jawab Rasul Faktazil tilkal firaqa kullaha. Ya tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Bahkan Rasul mengatakan, walau anta adda bi asy syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik. Eh meskipun engkau harus mati menggigit akar pohon eh dalam keadaan engkau apa? meninggalkan kelompok-kelompok tersebut yang bertikai untuk apa? eh mendukung salah satu kandidat mereka. Ini sekali lagi perang dikala fitnah yang wajib untuk kita jauh ekan diri darinya. Kemudian yang berikutnya yang keenam di antara gambaran perang dikala fitan eh kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidallahu taala yaitu al-musyarakatu fi qitalin bainal muslimin la yasum khilafuhum illa bifasadin akbar yaitu ikut-ikutan perang di antara kaum muslimin yang mana ya ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar sekali. Ya wa qad ihda taifatain mustahiqala li an tuqatal walakin bin nadar ila ma sayaul ilail amr min istifhali syar wal israfid dima wa ta'arud lil abriya fa inal qital yunha anhu. Ya mungkin seperti yang terjadi di antara para sahabat ya tadi yang kita sampaikan ini menurut mereka-mereka yang tidak mau ikut peperangan tersebut dikarenakan ini akan mengakibatkan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Kalau ikut malah apa? bertambah parah keadaannya. Kemudian yang ketujuh di antara perang fitnah yang tidak boleh kita ikut-ikutan kita lul muahad wal musta'min min ghairil muslimin ya ikut-ikuti, ikut-ikutan memerangi orang kafir ya seperti turis asing, diplomat asing atau yang diistilahkan dalam bahasa hadis al-muahad, kafir muahad. Ya seperti naudzubillah min dalil, jangan ikut lata, ikut teroris membunuh orang-orang kafir meskipun mereka adalah apa? Sekali lagi orang kafir kalau dia apa? termasuk kafir muahad. Apa itu kafir muahad? Yaitu orang kafir yang ya masuk ke negeri kaum muslimin dari negara kafir yang di antara kedua negara Islam dan negara kafir itu ada perjanjian damai seperti turis asing dari Australia yang kafir ya dari Singapura ya antara negara kita dengan negara mereka ya ada perjanjian damai tidaklah peperangan ketika mereka masuk ke Indonesia namanya kafir muahad ya maka Rasul mengatakan man qatala muahadan lam yarah rayatal jannah barang siapa membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Eh maka khayal orang-orang teroris itu mengatakan kita mau ketemu bidadari. Jangankan ketemu bidadari. Rasul mengatakan tidak bisa mencium bau surga. Ini dalam sahih Bukhari. Man kotala mu'ahadan lam yarah al jana. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Orang kafir ayat haram untuk apa? diperangi kecuali kafir harbi ya kafir yang mereka apa turun di medan perperangan medan pertempuran itu yang baru boleh apa diperangi adapun kafir muahad kafir zimmi kafir musta'man ya ini haram untuk di, dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedelapan, eh maka sekali lagi dari sini tidak boleh kita ada simpati sama sekali kepada kelompok teroris. Jangan pernah ada dukungan. Kita nggak ikut-ikut Ustaz. Eh, ya. Tapi apa? Dalam hati ya, ya memuji-muji orang tersebut ketika membun eh, ya, orang kafir, muahad, turis asing atau yang lainnya yang menteror sana sini, tetap dalam hati kita ada pengingkaran. Contoh misalnya terjadi bom bunuh diri di Amerika, bom bunuh diri, harus ada pengingkaran. Karena apa? Itu adalah jihad yang bid'ah. Eh, kalau kita mendukung meskipun dalam hati kita juga akan berdosa. Karena Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran di Apabila ada ya kemungkaran yang kau lihat, maka rubah dengan tamu. Kau nggak bisa dengan lisan, kau nggak bisa apa? Dengan hati itu selama-lamanya iman mengingkari. Kau sudah nggak ada pengingkaran, yang ada adalah dosa. Eh, naudzubillah min dalik. Sekali lagi, tidak boleh ada eh, support kepada mereka baik secara hati, lisan maupun anggota badan apalagi harta. Yang kedelapan, minal fitnati kita lu amatin nas min ghairi tamyizin baina mustahiqin wa sin eh, wa ghairi mustahiqin yaitu memerangi sebagian orang yang terkadang tidak bisa dibedakan mana yang di atas ya mana yang berhak dibunuh dan mana yang tidak berhak untuk untuk dibunuh. Contoh misalnya ada orang yang berhak dibunuh. Contoh orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dia berhak untuk apa? Dibunuh. Yang membunuh siapa? Tentunya pemimpin kaum muslimin. Ya kita nggak boleh ya asal-asal apa seperti yang terjadi menghakimi pencuri, menghakimi perampok misalnya. Ya, ini harus kita ingkari karena apa? Dalam Islam tidak seperti itu hukumnya. Eh, serahkan kepada ulil amri. Kalau ulil amri tidak eh menghukum secara syar'i yang dosa mereka. Kita nggak akan apa? Ikut berdosa. Eh yang penting apa? Kita wajib mengingkari setiap hukum yang menyelisi hukum al-Islam. Eh namun tidak boleh kita apa? Eh mencaci maki pemerintah yang tidak berhukum dan hukum syar'i tersebut. Ini sekali lagi harus kita pahami tidak boleh. Misalnya ada eh, pengeroyokan di kampung eh, terhadap maling misalnya, tidak boleh kita ikut-ikutan. Eh, kita serahkan kepada ulil amri karena mereka apa yang berhak dalam masalah ini. Maka kalau terjadi seperti yang terjadi di sebagian tempat ketika ya sang maling dihukum oleh masa ya keluarga sang maling atau teman-temannya nggak terima terjadi keributan di antara apa dua kubu kaum muslimin untuk bilang mendalik inilah yang sekali lagi ya dicegah oleh al Islam Islam sekali rahmatil alamin berusaha semaksimal mungkin untuk ya mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin karena Rasul mengatakan la zawal dunya ahwan indallah min qatri rajulin muslimin hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim darah muslim ini sangat berharga tidak boleh ditumpahkan seenaknya kemudian yang berikutnya kurang di antara perang fitnah yang dilarang kita untuk ikut, eh nimbrung di dalamnya, kata beliau, Alkital bila rayatin muslimah. eh perang tanpa ada bendera yang jelas. Ya, asal-asalan apa? Ikut-ikut perang. Kata beliau, kal alal qaumiyatil arabia, Eh, seperti misalnya kata beliau sini, eh, perang untuk membela eh, fanatik golongan. Eh, karena ini golongan saya orang Arab, kita ikut. Ini golongan Jawa, kita ikut orang Jawa. Ini namanya asobia, fanatik asobia. Ini perang jahiliyah. Kata Rasul SAW, Man kutila tahta rayatin umiyah, yaghdab li asobatin, mata eh, kita, kita telatang jahiliyah. Barang siapa terbunuh di bawah bendera yang buta, eh, karena jihad itu hanya untuk meninggikan kalimat Islam, bukan untuk fanatik, golongan. Maka yang terbunuh, maka dia, dia dalam keadaan mati jahiliyah. Kalau membela eh, golongan, bukan membela eh, agama Allah Subhanahu wa taala, membela tauhid. Yang ke sepuluh, minal fitnah al-qital bighairi imam. Di antara bentuk fitnah yaitu perang eh tanpa seizin al-imam. Eh contoh dulu terjadi perang antara kaum muslimin eh di negeri kita dengan orang-orang Anasara. Eh misalnya Dulu ada sebagian kelompok yang minta izin kepada presiden ya untuk ikut perang di sana. Tidak diizinkan. Kalau mereka berangkat, ini namanya perang apa? Al-fitan. Enak ya, udzubillah min dalik. Atau seperti sekarang, para ulama tidak ada yang ya mengizinkan, menfatwakan ikut perang di Suriah. Ya, karena Suriah tidak butuh orang. Suriah butuh mal harta, butuh senjata. Kalau orang sudah banyak di sana, Ya, kita nggak ada apa-apanya di sana. Ya, maka kita ikut-ikut di sana. Ini perang filfit alfitan. Ya, bukan berarti kita nggak berusaha menolong mereka, berusaha. Cuma lewat jalur yang apa? Yang syar'i dengan doa, ya, dengan harta yang kita miliki mungkin, ya, atau mungkin ada dokter yang berangkat ke sana mengobati. Adapun ikut perang ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Satu pun tidak ada ulama alusunnah yang membolehkan ikut perang di sana. Apalagi dikhawatirkan nanti akan masuk ke dalam kelompok-kelompok ya teroris seperti ISIS dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya contoh perang di kala fitnah yaitu kata beliau al khurud fi mudaharat ya ikut demonstrasi. Ini kata beliau termasuk ya perang di dalam fitnah haram untuk kita apa? mengikutinya. Dan sudah kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah, ya, pemahaman para sahabat, para salafus soleh tidak pernah ada yang menyuruh untuk ikut demo, meskipun dengan nama-nama yang lain, bukan demo, syiar, ya, samirawan, ya. Demikian pula dikatakan bela ini, bela itu, apapun namanya, selama intinya sama, yaitu mengeluarkan aspirasi untuk pemimpin, menasihati pemimpin di hadapan meskipun secara damai haram hukumnya. Bukan kita yang mengharamkan Rasul yang mengatakan man arada an yansaha sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, ya mengeluarkan aspirasinya kepada pemimpin jangan di hadapan umum fala yubdihi alaniatan jelas ya kalau ada yang mengatakan, oh itu kalau di Saudi Arabia, apakah hadis hanya berlaku untuk Saudi Arabia? Naudzubillah min dalik. Oh negara kita membolehkan. Kalau begitu, ya kalau ada ustaz seperti itu, ambil saja khomer kasih gini. Negara kita membolehkan. Bapak ini halal ustaz? Ya, paham ya? Eh, ada sebagian ustaz mengatakan, ya demonstrasi haram karena di Saudi Arabia diharamkan, di Indonesia halal, ya dihalalkan oleh pemerintah. Sekarang khomer itu di Indonesia haram atau halal? Ya, Pabriknya ada enggak? Dibolehkan enggak? Resmi enggak? Coba bawakan ke depan ustaz itu. Ustaz, minum aja ustaz. Ya. Kan Indonesia kan mengharam, menghalalkan ustaz. Nah, ini adalah ustaz-ustaz yang apa? Asbun. Alaisa ya Rasul yakul fala yubdih ala ala niatan. Ada pula yang berdalil boleh demonstrasi karena Rasul mengatakan afdalul jihad ya kalimatu haqqin indah sultan jair. Semulia-mulia jihad adalah ucapan yang hak ya dia bodoh terhadap baris ini. Enda di samping pemimpin, bukan di samping apa? Jalan raya. Ya, ini orang bodoh terhadap apa? Al hadis. Makanya al sunnah wal jamaah ya tidak pernah ya eh, menyeru umat kepada demonstrasi. Itu semuanya adalah ajarannya Abdullah bin Sabah al Yahudi yang pertama kali mendemo kediaman Utsman bin Affan. Makanya kata Syekh agama Ramadan di antara hal yang tidak boleh kita ikut-ikutan eh meskipun yang menyeru ribuan eh tetap namanya haram-haram ma ahallahu ar-rasul sallam fahuwa halal wa ma haram rasul fahuwa haram apa yang dalam rasul itu yang haram ya sekali lagi ini yang tidak boleh kita ikuti juga yang terakhir kata beliau yang ke-12 di antara gambaran ya sekalian eh, kita tuntaskan yaitu minal kita lifitan al-yaum al-qital bil ikhtiyalat ya, ini terjadi di negeri beliau Jazair dulu yaitu tidak boleh ikut lata eh, mengikuti kelompok-kelompok haroka pergerakan yang mereka menculik eh sebagian orang yang tidak mereka apa sukai meskipun orang kafir haram ini terjadi di negeri beliau Aljazair pada waktu fitnah tersebut banyak bahkan naudzubillah min kaum muslimat Eh, yang mereka anggap kafir, mereka anggap budak, mereka culik, mereka bawa ke gunung-gunung dan sebagainya. Ini terjadi di negeri Aljazair. Apa sebabnya? Dulu pernah ada partai politik FIS yang menang pada waktu pemilu, kemudian terjadi kudeta habis-habisan, maka inilah ya yang dulu dikatakan para ulama minasiyasatil antar di antara politik kita sekarang meninggalkan politik karena politik kejam seperti yang terjadi terjadi Aljazair pada waktu itu meskipun menang pemilu mereka dihabisi terjadi kudeta berdarah dan habis-habisan seperti yang terjadi tadi yaitu adanya penculikan terhadap eh, kaum muslimin dengan nama jihad dan seterusnya.